yaitu kejahilan kebodohan disebabkan karena jahilnya seseorang dan bodohnya seorang tentang agamanya sehingga berbagai macam pengaruh kesesatan itu mudah masuk pada orang yang seperti ini keadaan mudah tersesat mudah menyimpang disebabkan karena dia tidak mengetahui kebenaran itu apa. Maka ini yang menyebabkan terjatuhnya sekian banyak dari ahli ibadah seperti kaum sufi ya. mungkin pada awalnya tujuan mereka baik semangat dalam beribadah semangat dalam beramal namun tanpa disertai dengan ilmu yang syar'i yang bermanfaat sehingga menyebabkan dia terjatuh ke dalam amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang sesat dalam keadaan dia menyangka bahwa dia mengamalkan kebaikan. Dia menyangka bahwa dia beramal saleh. kaum khawarij demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Katakanlah Maukah kami kabarkan kepada kalian siapa orang-orang yang paling merugi amalannya yaitu orang-orang yang sesat dalam beramal tapi mereka menyangka bahwa kami adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal inilah yang menyebabkan jatuhnya ahlul bid'ah ke dalam sekian banyak bid'ah dan penyimpangan kesesatan kaum khawarij kaum mu'tazilah demikian pula kaum sufiyah ya, dengan berbagai macam sekte, berbagai macam firqahnya. Seperti itu keadaan. Sangat mudah menyimpang karena menyangka itu kebaikan. Ya, padahal itu adalah kesesatan. Yang menyebabkan itu adalah kejahilan, bodoh. Ya, seperti sesatnya kaum Nasara. Mengapa kaum Nasara sesat? karena mereka bersungguh-sungguh dalam beramal tapi apa yang mereka amalkan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sebaiknya tidak menikah. Sifat rahbaniyah. Rahbaniyah itu meyakini tidak menikah itu lebih utama daripada menikah. ورهبانية ibtada'uha ma katabna alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala dan sikap rahbaniyah yang itu merupakan bid'ah yang mereka lakukan kami tidak pernah perintahkan dan wajibkan kepada mereka. Ya. Dan begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Umat Islam siapa di antara mereka yang semangat ibadah tapi tanpa memiliki ilmu yang cukup sehingga menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesesatan sama seperti perbuatan orang-orang Nasara. Sufyan Ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali rahimahullahu taala beliau mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun min al-yahudi ومن فسد من عبادنا ففيهم شبه من النصارى siapa di antara umat kita ini umat Islam dari ulama kita yang rusak yang tidak mengamalkan ilmunya maka mereka itu sama dengan Yahudi siapa di antara umat kita yang mereka semangat dalam beribadah tapi tidak punya ilmu ibadah ibadah ibadah ibadah tidak pernah belajar maka mereka ini sama dengan kaum Nasara ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah penyebab terbesar yang menyebabkan seorang terjatuh dalam penyimpangan dan kesesatan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua termasuk di antara hal-hal yang memalingkan seseorang dari kebenaran i'tiqadu ghumudil haqqi washtibahihi meyakini bahwa kebenaran itu samar tidak jelas. Oh ya, samar. Paham? Ya. ya. Mereka meyakini bahwa mau belajar kebenaran itu sulit. Memahami kebenaran itu sulit. Ya. Tak ada yang bisa memahami kebenaran kecuali yang orang yang sudah tinggi tingkatan ilmunya ya. seperti para imam-imam kalau kita ini sulit memahami kebenaran tak mudah itu masalah akhirnya karena memahami kebenaran itu sulit mau memahami Quran nggak boleh sembarangan sulit memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh sembarangan, sulit. Ya. Akhirnya ini menjadi penyebab yang menghalangi dia untuk mengamalkan kebenaran itu. Kalau ada seorang yang menyampaikan Allah memerintahkan ini, Allah memerintahkan seperti itu,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 memakai jilbab, mengeluarkan jilbab ke tubuh mereka. Ini perintah untuk seorang wanita wajib hukumnya berjilbab. Kata mereka, oh jangan sembarangan kamu. Seperti kamu tak boleh menafsirkan ayat, tak boleh memahami ayat seperti itu. Ya. Yang boleh memahami itu hanya seorang kalau sudah sampai tingkatan tertentu, tingkatan yang tinggi, Ya. Hanya Syekh Fulan yang bisa memahami. Akhirnya seorang itu merasa untuk memahami sendiri, untuk membaca Quran dan memahaminya tak bisa. Padahal Al-Quran ini mudah. Untuk difahami mudah. Selama mengikuti kaedah-kaedah yang ada. Kaedah bahasa Arab. Kaedah yang dijelaskan oleh para ulama. Demikian pula hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan mudah bagi kita untuk memahami. Seperti contoh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Khaliful musyrikin A'ful liha wa qastu syawari Hendaknya kalian menyelisihi orang-orang musyrik Pelihara jenggot-jenggot kalian dan pantaslah kumis kumis kalian kumis ya pantas ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita menyampaikan pada seorang ini perintah Rasulullah apa kata dia oh kamu jangan sembarang mami hadis tak mudah mami hadis yang bisa mami itu hanya seorang yang sudah sampai pada tingkat Iya. saya punya ustaz tak punya jenggot misalnya Hah? ustaz saya lebih pintar daripada kamu syekh saya lebih pintar daripada kamu itu habib yang terkenal ya. itu tidak melihara jenggot dia lebih pintar daripada kamu memang betul itu hadis Rasul tapi mungkin kamu salah paham akhirnya seperti itu ya orang dibuat tidak boleh mengamalkan sendiri Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau dibimbing sama ustadznya sendiri. Akhirnya yang diikuti ustaz bukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kesesatan. Karena memahami apa kebenaran itu tak boleh difahami sendiri karena sulit. Ini yang dimaksud oleh beliau hafizahullah ta'ala. I'taqada kathirun mimman la tahtiqa indahu. Banyak yang meyakini dari orang-orang yang la tahqiqa indahu yang tidak meneliti agama ini dengan benar. Wala khibrata lahu yang tak punya pengalaman. Wala ma'rifata lahu binususil Qur'an was sunnah dan tidak punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Wadalalatiha, wadalalatiha, dan hal-hal yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Banyak dari mereka meyakini gumudul haqqi wa surubatahu. Gumud. Kebenaran itu, hak itu, gumud. Gumud itu samar kebenaran itu samar tersamarkan wasu'ubatahu dan sulit memahami kebenaran zada min rusukhi al i'tiqad aidan dan ditambah lagi ya dengan kuatnya keyakinan ini yang ada pada mereka ma sattarahu du'atu taqlidi min syurutil min syurutin lil hukmi alal masail wal ahkam. Apa yang ditulis oleh orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk taklid. Mereka menyebutkan syarat-syarat yang yang sulit, yang berat untuk menghukumi sebuah permasalahan dan hukum. Yandur wujudu hati kathirin minal muftin fi hadaz zaman. Yang sangat jarang ya, keberadaan orang yang seperti ini dalam kebanyakan mufti. Yani mufti kebanyakan tidak punya sifat-sifat seperti itu. Jadi mereka mengatakan bahwa orang kalau mau memahami hukum Islam, ya, seorang harus pertama hafal Quran, ya, kemudian mengerti seluk beluk tafsir, mengerti tafsir secara rinci. Seorang harus memahami bahasa Arab. Mayoritas bahasa Arab harus difahami. Ya. Sehingga sorofnya harus mantap. Mantap. Kuat. Ilmu nahunya harus kuat. Ilmu balaghahnya harus mantap ya mayoritas bahasa Arab harus dikuasai ya sebagian menyebutkan itu kemudian mayoritas hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus dikuasai dikuasai difahami siapa orang yang seperti ini Hah? mungkin para imam-imam saja Ya, ada yang sampai seperti ini tingkatannya. Jadi ma'asyarul musrahimakumullah dibuat agama itu sulit luar biasa. Lalu kemudian mengatakan yang bisa seperti itu hanya Syekh Fulan. Ya. Syekh Fulan ini sudah sampai tingkatan mujtahid. Kalau seperti itu, kalau benar akhirnya tidak ada yang bisa memahami masalah agama kecuali seperti Imam Ahmad. Siapa sekarang yang seperti Imam Ahmad ilmunya? Sehingga setiap disampaikan kebenaran, dia mengatakan, wah itu salah pemahaman kamu. Tak bisa kamu memahami seperti itu. Yang bisa memahami hanya ulama. Kalau di Indonesia itu itu ada satu firqah ya, kelompok kelompok sempalan ya. <laughs> tahu kelompok sempalan kelompok sempalan menyimpang ya, sempalan ada kelompok namanya Islam Jamaah apa ya, Islam Jamaah Hah? ya anak-anak memang apa, pernah meneliti hal itu Ah. Abdullah Lubis ya. Abdullah Lubis. Wah, Dia punya itu Tahu kalau Abdullah Lubis. Nah, cuma ya. Kalau pendirinya namanya Nur Hasan Ubaidah. kan ada Lubis ujungnya, luar biasa. Apa? Oh. Ah, ada, ada, ada. <laughs> Jadi di Kediri pusatnya itu. Dan di Indonesia banyak menyebar. Dulu namanya Lenkari. Tapi setelah itu pemerintah sempat mengeluarkan larangan tak boleh menyebar lem ini ajar lem berubah nama jadi LDII ya itu juga Islam jamaah sama di antara salah satu pemahaman mereka yang paling prinsip ya bahwa agama itu harus dengan proses mangkul ya harus mangkul apa itu mangkul? Iman kamu tidak benar, Islam kamu tidak benar kecuali kalau kamu sudah belajar dari mereka. Ya. Dari ustadz-ustadz mereka. Kenapa? Karena ustadz-ustadz mereka ini juga sudah mengambil ilmu dengan cara mangkul. Mangkul ini e, sebenarnya asal maknanya itu bagus Ya. Jadi mangkul itu kalau dalam istilah um, penuntut ilmu talaki, talaki mengambil ilmu itu harus ada pembimbingnya. Ya sebenarnya bagus. Ya, karena ilmu ini regenerasi dari Rasulullah, Rasulullah menyampaikan pada sahabat, sahabat pada tabi'in. Jadi ada silsilah yang berantai. Tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita sekarang ini. Ya. Jadi ilmu itu semestinya bersambung, nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh terputus. Putus ilmunya akhirnya tidak salafi kan gitu. Sebenarnya asal maknanya bagus. Tapi mereka membatasi bahwa dalam memahami agama harus dari ustadz mereka karena ustadz mereka sudah mangkul mangkulnya kepada Nur Hasan Ubaidah Nur Hasan Ubaidah ini juga sudah mangkul kepada seorang e, syekh di Saudi tidak jelas ya e, siapa Abdul Hasan apa namanya nggak jelas tanya kepada orang Saudi pun nggak ada yang tahu ya. nah katanya orang ini punya silsilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ilmu ini harus dengan cara mengkul maka mereka menyebarkan ustaz-ustaz mereka harus belajar kepada ustaz itu ya. meskipun ustaz itu orang paling bodoh di dunia tapi karena dia sudah mangkul maka ilmunya menjadi sah ini ya yang menyebabkan mereka itu tidak luas dalam memahami ya ingin memahami hadis tapi pemahaman ini tidak mangkul, berarti tidak boleh memahami seperti itu. Ya, tidak boleh memahami seperti itu. Ini kaum muslim alhamdulillah. Ya. Kesesatan, penyimpangan. Akhirnya orang yang tidak mangkul kata mereka tidak punya iman. Kalau tidak punya iman berarti kafir. Ini keyakinan mereka, khawarij. Dan ini jelas merupakan kesalahan, kebatilan. Berkata Al-Imam Syaukani rahimahullah taala, qala Syaukani, ya maaf saya langkahi ya, ke bawah. فالوقوف على الحق والاطلاع على ما شرعه الله لعباده الوقوف على الحق untuk mengetahui kebenaran والاطلاع dan memahami, mengetahui ala masyara'ahu Allah li'ibadihi hal-hal yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya qad sahhalahu Allah ala mutaakhirin Allah sudah memberi kemudahan kepada orang-orang terbelakang ini orang-orang belakangan maksudnya generasi setelah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya memahami kebenaran itu lebih mudah tak sulit ya. kalau dulu mungkin lebih sulit untuk mendapatkan satu hadis seorang harus berkeliling rihlah pusing-pusing tadi Hah? datang ke ulama ini datang lagi ke ulama ini datang lagi ke ulama ini untuk mengambil ilmu tapi kalau sekarang kata Imam Syukani sekarang mudah ya kitab-kitab hadis sudah ditulis, dibukukan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Huzaimah, Sahih Hibban, Musnad Imam Ahmad, sana ada Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Majah, Abu Dawud. Belum lagi mu'jam-mu'jam yang lainnya. Banyak. Sehingga tinggal kita menelaah, men melihat dan mencari. Allah mudahkan. Jadi memahami kebenaran itu mudah. Tak sulit. Apalagi di zaman kita sekarang ini jauh lebih mudah. Ya. Subhanallah. Dengan internet mau mencari satu hukum itu ya situs-situs apa website-website para masyayikh, para ulama itu banyak sekali ada permasalahan asal tahu bahasa Arab aja ada masalah buka internet lihat masalah ya. ya katanya kalau ada masalah bertanyalah kepada Pak Cik Gosel <laughs> Hah? Ustaz Google Hah? tahu semua Google ini nanti buka apa muncul <laughs> masalah sekian banyak tinggal mau buka situs apa yang bagus yang jelek semua ada nah, nah jadi mudah sekarang ini jauh lebih mudah wajhin la yahtajuna fihi min al-inayati wa ta'abi illa ba'd ma kana yahtajuhu in قبله ya Kata beliau, dan Allah telah memudahkan sekarang ini dengan cara yang mereka tidak butuh letih, tidak butuh e, untuk mengeluarkan banyak tenaga ya, dalam memahami kebenaran itu. Jadi sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu seperti yang kita sebutkan kemarin, semalam, ya, seorang kalau mau mencari satu masalah, satu hadis saja harus berangkat. Di antar mereka ada yang berjalan selama satu bulan menempuh perjalanan safar untuk mendapatkan satu hadis. Satu bulan satu hadis. Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala itu pernah melakukan perjalanan satu bulan untuk mendapatkan satu hadis. Jauh lebih sulit dulu itu. Sekarang Masya Allah diberi kemudahan. Jadi tidak ada kesulitan. Nah, cuman yang jadi masalah. Sekarang semakin dipermudah, orang semakin malas. Ya, malas untuk memahami kebenaran. Pokoknya yang benar itu kaul ustaz. Apa yang dikatakan oleh ustaz itu banyak. kata pepatah Arab إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام kalau Hazami sudah ngomong, sudah berbicara, benarkan, pasti benar kan? Karena semuanya perkataannya benar yang diucapkan oleh Hazami. Hazami ini seorang wanita di zaman jahiliyah. Ya. Nah, ada orang yang fanatik kepada Hazami ini. Pokoknya kalau Hazami sudah berbicara, benarkan, pasti benar. Jadi ini diterapkan pada sebagian. Ya, yang kamu amalkan itu yang diajarkan oleh Ustadz itu saja. Apa yang dikatakan Ustadz itu pasti benar. Yang tidak dikatakan Ustadz itu pasti salah. Ini salah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz manusia. Bisa benar, bisa salah seseorang dalam mengamalkan Islam bukan karena ustadz tapi apa yang dikatakan oleh ustadz itu lihat dia pakai dalil apa tidak kalau dia berdalil dengan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam nah itulah yang kita amalkan bukan mengamalkan kalau ustadz tapi dalil tapi mereka itu menutup apalagi syekh-syekh sufia itu itu mereka sudah mendoktrin. Tahu doktrin? Hah? Doktrin, tahu ya? Paham doktrin. Doktrin ini dia mendidik orang ah. dia lebih dah. Hah? Apa di sini? Doktrin ini dia menguasai Statement. Ah, tahu statement. Hmm, brainwash. Brainwash. Ah, iya. 音乐就是ya setiap saya bicara harus di ada dia paham lah Iya apa atau tadi brainwash brainwash cuci otak ya jadi itu yang diajarkan kepada murid-murid kamu apa yang saya sampaikan kepada kamu terima terima apa adanya ya termasuk adab yang jelek yang buruk kalau murid itu bertanya kepada syekhnya apa dalilnya tak boleh mereka itu tidak beradab bagi mereka ya, kurang ajar pada guru itu namanya bertanya ketika gurunya mengatakan ini haram lalu dia bertanya Pak Ustadz, apa dalilnya? Wah, oh, ini tidak boleh. Tidak boleh bertanya apa dalilnya kepada Akhirnya seorang, ya sudah, apa yang dari gurunya itu yang diterima. Guru bilang A, A. Guru bilang B, B. Ya. Lalu disertai dengan husnuzan. Baik sangka, oh guru saya kan sudah belajar di Saudi 20 tahun. Ya, tak mungkin guru saya tak punya dalil. Ya, guru saya sudah lama tinggal di Makkah. Makkah itu lumbungnya ilmu. Ya tergantung kalau di Makkah kerjanya hanya jualan, <laughs> hanya jadi pedagang, ah, jadi mau saja, pedagang di kebun kurma, teriak-teriak ini hajar jahanam <laughs> rumput fatiba atau yang lainnya itu kerjaannya ya apa manfaatnya 20 tahun iya. Cuma 20 tahun. Abu Lahab orang Arab asli. Ya, tidak pernah keluar dari Mekah. Tapi juga ya, seperti itu keadaan. Hal-hal yang seperti ini. Ya. Didikan-didikan kesatan seperti ini. Dan itu diajarkan kepada murid-murid di kalangan sufiah ini. Ya. Yang diajarkan itu ya misalnya Madhab syafi'i. Matan Madhab syafi'i itulah apa yang ada di situ itulah yang diamalkan. Ya. Padahal kalau seorang mengikuti mazhab lalu kemudian dia jumud kaku terhadap mazhab itu apa yang ditulis di situ itulah yang diamalkan. Ini cukup berbahaya. Ya. Karena kadang-kadang diajarkan e, bersikap untuk was-was. Was-was dalam beramal. Ya. Was-was dalam beramal. Ya. Kadang-kadang ada yang berlebihan disebutkan dalam eh, buku-buku uh, madhab Nah. Sehingga sebagian mereka yang tidak membuka wawasan ilmu mereka untuk kembali kepada kebenaran jatuhlah ke dalam waswas. Sebagian mereka menganggap kalau seorang sholat ya, takbir lafaz itu harus berbarengan dengan apa yang ada di dalam hati. Allahu Akbar. Barnya ini. bar itu harus sesuai dengan niatnya. Kalau tidak sesuai, ulang pernah lihat ada orang kalau takbir aja itu berkali-kali. Tapi bila hampir rokok, ha? iman tidak rokok terus. Berkali-kali Allah. Tak masuk. Allah. Tak masuk. belum masuk. Iya. Seperti itu. Berapa kali saya di samping saya sholat seperti itu. uh, akhirnya tak khusyuk. Ada di Sulawesi itu dia seorang dosen pensyarah. Hah? Dosen pensyarah di universiti di Sulawesi. Orang ini luar biasa ilmunya masya Allah. Hah? Seorang insinyur. Tapi dalam masalah was-was, was-was ini Luar biasa. Dia pernah sholat isya. Tidak selesai dia sholat isya sampai mendekati waktu subuh. Ya. Dia menganggap ini tidak sah. Ya. Belum selesai ulangi lagi. Terus sampai mendekati waktu subuh. Sampai istrinya itu menangis. Ini ada apa dengan suami saya ini? Ada apa dengan suami saya? Ini penjara. Ya. Suatu ketika juga subhanallah sholat isya saya sholat isya dia di samping saya saya nggak tahu biasanya orang lain kalau orang yang sudah tahu jamaah itu nggak ada yang mau de deket dia <laughs> iya karena akan terganggu sholatnya ya, terganggu sholatnya dia sering dalam sholat itu mengeluarkan kata-kata yang keras ya belum lagi masalah takbirnya diulang-ulang terus diulangi sampai mendekati waktu ruku selama sholat itu kadang-kadang Allah Allah oh, ada apa ini ternyata itu was was ini salah belajar ya ini kaum muslimin Allah oleh karena itu perlu kita memahami bahwa agama ini mudah. Orang yang tidak belajar saja bisa memahami agama Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mayoritas bangsa Arab ummi. Ummi itu apa? Tidak pernah, tidak tahu membaca, tak tahu nulis. Tapi ketika disampaikan agama ini, allah mereka sangat mudah untuk memahaminya tinggal masalah hidayah ada yang menerima ada yang menolak nah. oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ma ja'ala alaikum fid din min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian agama ini sulit berat Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Allah menurunkan Al-Quran ini bukan untuk menyulitkan hamba-hambanya. Tidak. Justru memudahkan mereka untuk memahami. Kalaulah Al-Quran ini kedudukannya seperti pelajaran kimia, Tahu banyak Atau fisika yang penuh dengan rumus-rumus yang sulit. Ya, rumus ya. Formula. Hah? Formula mungkin. Ah, sulit, nggak bisa. Harus di sana ini. A, B, C, per apa sudah. Ah, pusing. nggak ada yang bisa kecuali ya harus pening kepala dulu ya. Nah, ya kalau seperti itu ya Nggak ada yang bisa memahami kecuali orang-orang tertentu. Tapi agama ini tidak. Mudah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna hada dina yusrun dalam berat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Mudah agama. Tak ada yang sulit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat ketika mereka datang ke daerahnya, datang ke kampungnya untuk mendakwahi kau e, eh, masyarakatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yassiru wa la tu'assiru, wa wa la tunaffiru." Hendaknya kalian selalu memberi kemudahan, jangan memberi kesulitan. Ya. Sampaikan kabar gembira. Jangan yang disampaikan itu hal-hal yang menakutkan sehingga orang itu lari dari kebenaran. Iya kan? Lari? Khusyuk. ini. kita ini sudah Perlu berwudu. Ah. Wudu biar hilang atau Nah, Ya. Jadi kaum muslim rahimakumullah ini yang penting. Pahami bahwa agama itu mudah. Tak ada kesulitan. Ya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala khususnya pada zaman kita sekarang ini banyak kemudahan untuk memahami kebenaran muncul lagi penyakit yang baru penyakit malas penyakit malas ya di sini disebutkan perkataan Al-Allamah Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahim. Kata beliau, "Wa rubba taysirin jalabat ta'sira." Boleh jadi ketika diberi kemudahan menyebabkan orang jadi sulit. Fa inna hadha at-taysira rama al uqul bil kasali wal aidi bis shalal. Karena sesungguhnya diberikan jalan-jalan kemudahan itu menyebabkan akal itu jadi malas dan menyebabkan tangan itu jadi lumpuh. Artinya malas, tidak mau beramal. Tidak mau sulit. Maunya yang yang instan, oh, yang instan yang langsung jadi segera. Nah, kalau Indomie Super mie itu kan langsung jadi. Bumbunya sudah ada, tinggal air panas ya direndam selesai. Maunya seperti itu agama itu. Gak mau sulit. nggak mau duduk belajar ya terlebih dahulu atau belajar bahasa Arab dulu butuh waktu ya untuk memahami dan seterusnya itu nggak mau maunya yang terima beres terima selesai ya. ini kaum muslim rahimahumullah juga tidak benar jalan-jalan kemudahan untuk menuntut ilmu sekarang luar biasa mudahnya sulitnya. dulu di zaman Rasulullah SAW di zaman para sahabat menuntut ilmu itu sulitnya luar biasa seperti yang kita sebutkan mau berjalan kendaraannya keledai, kendaraannya unta dan yang semisalnya. Dan itu tidak semua orang punya kendaraan. Ya. Karena orang kalau menuntut ilmu ya berarti tidak mencari nafkah. Tidak punya maisha. Kata Syu'bah ibn Hajjaj, "Man talabal haditha aflas." Kata Syu'bah ibn Hajjaj, "Man talabal haditha aflas." Siapa yang belajar menuntut ilmu hadis akan jadi bangkrut dia. kan bangkrut? Tairi. Hah? Bankrupt ya. Apa? Bankrupt. Bankrupt. Muflis. Bangkrut. Bangkrat ya. Kalau enggak bangkrut. <laughs> Hah? Nah, bangkrut. Artinya apa? Orang menuntut ilmu itu bukan untuk supaya dapat dapat mukafat tiap bulan, dapat sekian. Tidak. Ya, harta lama kelamaan semakin sedikit menipis dan Kenapa? Karena memang tujuannya untuk memahami kebenaran, bukan untuk cari bulus cari duit, cari uang. Nah. Sehingga di antara mereka ada ya itu tidak punya harta, tapi semangatnya dalam menuntut ilmu sulit untuk mencari hadis. Tapi sekarang subhanallah. Hah? Mau cari hadis apa? Ada hadis demikian demikian demikian. Buka komputer. Hah? Bukan PC lagi, laptop. Di depan tinggal buka Maktada Syamilah. Hmm. Oh, keluar semua. Riwayat Bukhari, Muslim, ini ini ini. Uh, luar biasa. Mudahnya kita dulu di damas itu nggak tahu namanya laptop. Ya, waktu saya di damas nggak tahu namanya laptop, HP pun nggak tahu. Ya. Belum ada HP waktu itu. Sudah ada tapi ah belum di damas kita ini orang seperti masuk penjara. <laughs> Jadi tidak tahu apa yang terjadi di luar. damas ini desa jauh lagi. Yaman termasuk negara yang terbelakang. Ya. Jadi kalau kita membahas satu hadis, itu saya pernah membahas satu hadis satu pekan baru selesai. Itu pagi ya, baru fajar masuk maktabah bahas. Makan sarapan, belajar, masuk maktabah lagi bahas. Habis asar masuk maktabah lagi. Malam habis isya masuk maktabah lagi bahas satu pekan baru selesai satu hadis ya. kenapa harus buka kitab ini buka kitab ini buka kitab ini Hah? luar biasa melelahkan ya itu setelah selesai satu hadis itu, ketika awal mula saya membahas hadis saya nulis subhanallah satu hadis satu pekan Ya. Jadi kalau dalam setahun seperti ini berapa hari saja yang bisa untuk dikumpulkan sekian banyak. Artinya taktik ya, bukan sekedar takrif, taktik hadis untuk mengetahui apakah hadis ini sahih atau tidak sahih. Ya. Bukan hanya sekedar mengetahui ini riwayat Bukhari atau apa, tapi lihat perawi-perawinya. Ya, perawi hadis. Tahu ya perawi hadis. Nah, cek cek satu persatu ini siapa ini gimana setelah mengetahui apakah ini pernah mendengar hadis dari ini apakah ini murid pernah berguru kepada Allah. ya subhanallah sulitnya ya. akhirnya kita membayangkan gimana Syekh Al Albani rahimahullah beliau punya kitab silsilah al hadis as sahihah sekian jilid silsilah al hadis al dhaifah sekian jilid. Baru melihat ini saja. Ini berapa umur Syekh Al-Albani beliau habiskan untuk membahas satu hadis sekian banyak jalan, jalur terobi. Jadi agama ini bukan permainan ya. Belum lagi kitab-kitab yang lain, Irwaul Ghalil, At-Tamarul Ya. Dan kitab-kitab hadis beliau yang lain yang banyak sekali. Nah, berarti memang membutuhkan kesungguhan kita ini tinggal terima jadi aja ya tinggal terima jadi apa masalahnya tinggal lihat apa kita Syekhul Bani apa pendapat beliau Masya Allah mudah sekali tapi itu semakin dipermudah muncul penyakit malas ya. oleh karena itu ma'asyarakat ya selama Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar, belajarlah. Sebelum tiba masa di mana seorang akan sibuk, sibuk dengan berbagai kesibukan dunia ya, apalagi kalau sudah menikah, sudah menikah, kemudian anak banyak, kebutuhan, keperluan, <laughs> keperluan banyak, ya, Nah, sehingga barakallahu fikum untuk menuntut ilmu fokus itu sulit. Nah. Hmm. ya. Kapan punya kesempatan? Misalnya ada keinginan mau keluar, segera, segera, jangan ditunda. Wah, saya mau belajar. Nah. Kapan mau belajar? Ini insya Allah tak lama lagi. Sebulan, dua bulan saya mau berangkat ke Yaman, ke Saudi atau mana dia ya. untuk menuntut ilmu segera itu ya. jangan ada penyakit taswif oh nanti saja oh ada masalah ini tunda lagi ada masalah ini tunda lagi jadi kapan kapan ya. karena begitulah syaitan syaitan itu akan selalu menggoda seorang agar dia berpaling dari kebenaran termasuk di antara sebab yang menyebabkan orang itu istiqomah di atas kebenaran kalau dia menuntut ilmu. Ya, semakin dia memahami agama ini, apabila dia menuntut ilmu dengan ikhlas akan semakin kuat ya, dan akan semakin menjauh. Syaitan tidak akan mampu menggoda dia. Tapi karena kelemahan ilmu itulah yang menyebabkan seorang mudah untuk dipengaruhi oleh syaitan. Kemudian Poin yang ketiga. Di antara perkara yang menyebabkan seorang berpaling dari kebenaran. I'tiqadul mubtil annahu alal haqqi. Keyakinan orang yang berada di atas kebatilan menyangka bahwa dia berada di atas kebenaran. Ini juga musibah ya. amalannya batil tapi menyangkau. saya ini sudah benar ya. yang lain itu yang salah yang lain itu batil biasanya seorang ya selama ini dia belajar dari gurunya seperti ini dari kecil terus menjadi anak muda sampai dia dewasa, sampai dia tua, sampai jadi orang tua. Pelajarannya seperti ini. Sehingga dia menyangka itulah kebenaran. Itulah yang hak. Ketika ada seorang datang membawa sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan ini tak sesuai dengan sunnah, ini tidak diamalkan oleh Rasulullah. Kagetlah dia kamu ini datang dari mana? Masih anak muda sudah berani mengatakan bahwa ini amalan bid'ah. Ini amalan tidak disyariatkan. Ini amalan tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Saya ini dari kecil sudah seperti ini keadaannya. Eh, kamu ini bawa agama dari mana? Wahabi Nah, ya. muncul ya eh, celaan-celaan ini seperti ini biasa. Ya, kalau di Indonesia itu biasanya orang mah kami ini belum banyak makan garam. <laughs> Hah? Kok sudah berani mengatakan ini tak boleh? Ya. Saya ini dari dulu sudah seperti ini. Karena sudah dari dulu sampai tua, maka dia meyakini itulah kebenaran satu-satunya. Yang lain salah. ya amalan Yasina bina Yasina tahlilan selamatan berbagai cara berbagai acara yang mereka lakukan itu kan dari dulu adat istiadat yang itu jelas tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi karena tidak ada yang pernah mengajarkan di situ ada ulama diam semua tidak ada yang menyampaikan bahwa inilah kebenaran Akhirnya mereka terus terdidik dengan didikan seperti itu menyangka itu kebenaran pada hari itu kebatilan. Ya. Sehingga ketika ada yang menyampaikan ini tak boleh, apa kata dia? Waktu itu juga ada ulama. Kenapa mereka tidak mengatakan tak boleh? Ini bahaya. Kalau orang diam dari kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran, sehingga orang menyangka bahwa itu boleh saja. Nah, ini musibah. Berkata Syekhul Islam Taimi rahimahullah taala, "Wa awwalu man dhalla fi dzalika humul khawarijul mariqun." Kelompok yang pertama kali yang sesat karena menyangka mereka benar dan yang lainnya itu salah adalah kaum khawarij. Al-mariqun yang keluar dari petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu hakkamu linufusihim di mana mereka menetapkan hukum ya untuk diri-diri mereka bi annahumul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnatihi. Mereka menyatakan bahwa merekalah yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah wa anna aliyan wa muawiyata wal askaraini hum ahlul ma'siyati wal bid'ah sedangkan Ali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dan kedua tentara-tentara mereka ya bala tentara mereka berdua mereka itu orang-orang bermaksiat dan ahlul bid'ah fastahallu mastahalluhu minal muslimin. Akhirnya mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan dari darah-darah kaum muslim. Ini kelompok yang pertama. Mereka muslim? Ya. Muslim. Ya. Mereka ini ya, awal mula munculnya itu sudah nampak pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Oleh karena itu terjadinya pemberontakan terhadap kekuasaan Utsman radhiyallahu taala anhu yang menyebabkan Utsman terbunuh dalam peristiwa itu. Kemudian setelah itu berkembang dan nampaklah mereka pada peristiwa perang Siffin. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala karena terjadi perbedaan masalah istihad dan sekali lagi kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak boleh mencela seorang pun dari para sahabat. Radhiyallahu taala. Ya. Kita mengatakan bahwa perselisihan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat pertikaian yang menyebabkan terjadinya peperangan perang Jamal, perang Siffin dan yang lainnya termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak membicarakan itu. Diam. Ya. Tidak membicarakan para sahabat. Tapi kita diam. Siapa yang berbicara sampai pada tingkat melecehkan salah seorang dari para sahabat, maka penyimpangan telah menyimpang Sayyid kutub ketika dia mulai berbicara tentang para sahabat berbicara tentang perang ini akhirnya dia merendahkan sebagian para sahabat merendahkan Abu Musa al-Ash'ari merendahkan Amr bin al-As radhiyallahu taala bahkan mencerca mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala ini Sayyid Qutb ya dia berani berbicara tentang sahabat akhirnya dia jatuh dalam kesesatan penyimpangan. Ahlu sunnah mengatakan para sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan yang terjadi di antara mereka kita mengatakan bahwa begitulah manusia. Para sahabat juga manusia. Di antara mereka ada yang bersalah. Perselisihan itu disebabkan karena perbedaan istihad dan dalam istihad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fastada fa al-ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila hakim menetapkan hukum, benar hukumnya, dia dapat dua pahala. Pahala, tahu ya? Ajr. Kalau dia salah maka dia dapat satu pahala. Ali bin Abi Thalib benar dalam hal ini. Maka dia mendapatkan dua pahala. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu salah. Tapi dia mendapatkan satu pahala. Bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi karena salah dalam beristihad. Nah, ketika keduanya ingin melakukan perdamaian, kalau istilah kita sekarang, kalau di Indonesia namanya gencatan senjata. Hah? Oh, sama. Gencatan siapa? Ingin berdamai. Ingin menyatukan kembali. Maka diadakanlah pertemuan yang masing-masing ada perwakilan. Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari perwakilan dari Ali bin Abi Thalib dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mewakilkan Amr bin Al-As. Terjadilah pertemuan ya yang tujuan adalah perdamaian. ini yang tidak disenangi oleh kaum khawarij kaum khawarij ini mayoritasnya dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala keluar mereka memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib dan mereka ini dulunya dikenal sebagai ahli ibadah ahli ahli ibadah semangat ibadahnya masya Allah luar biasa ini hmm, mereka kaum khawarij tapi mereka terlalu menyombongkan diri mereka menyangka bahwa mereka lah yang benar yang lainnya salah ini penyakit makanya jangan uh, mudah tertipu kadang-kadang kita melihat ya seseorang masya Allah orang ini semangat ibadah. Mungkin malam tidurnya kurang sehingga wajahnya itu kelihatan pucat. Mungkin akhirnya apa? Oh, ini kelihatannya alim, ini kelihatannya orang benar. Belum tentu. Ya. Boleh jadi dia orang yang paling sesat. Boleh jadi pernah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala beliau masuk ke dalam masjid kalau tidak salah itu pada hari Jumat beliau tidak mengerjakan sholat Jumat ketika beliau masuk lewat satu pintu di depannya itu ada seorang khawarij ahli bid'ah sedang khusyuk kelihatan khusyuk sholatnya itu salatnya Masya Allah beliau melihat oh, beliau langsung nih tinggalkan tidak jadi masuk lewat pintu itu dan beliau menaudzubillah min ini sah. aku berlindung pada Allah dari khusyuknya kemunafikan khusyuknya orang munafik beliau cari jalan lain untuk masuk masjid ya kalau sampai lewat situ khawatir nanti terjadi perbincangan ya akhirnya dia tertarik pada orang itu. Nah, Masyarul Subhanallah, kaum Khawariji keluar sambil mereka mengangkat semboyan. Tahu semboyan? Hah? Kata mereka, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Apa maksudnya? Ali bin Abi Talib ketika mewakilkan kepada Abu Musa al-Asy'ari Muawiyah ketika mewakilkan pada Amr bin As untuk terjadi perbincangan di antara mereka berdua ini dianggap berhukum dengan selain hukum Allah. Akhirnya mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Maka mereka yakni Ali bin Abi dan Muawiyah dianggap berhukum dengan selain hukum Allah dan siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir keluar dari Islam. ucapan mereka ini kan benar ya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, betul? Akhirnya ucapan orang Khawarij ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, kalimat haqqin aradu bihal batil. Ini kalimat benar. Bagus. Allah berfirman, ini hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mereka maksudkan itulah yang babu. Akhirnya mereka menyempal, ya, menyimpang. Kumpul di tempat yang namanya Harura. Makanya mereka disebut kelompok Haruriyah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan para sahabat yang ikut dalam perisian semuanya kafir bagi mereka. Halal darahnya, ini khawarij. Jadi terlalu bangga menyangka mereka itu benar. Mereka lah yang berpegang pada dan Sunnah. Yang lainnya salah, batil, kafir. Dan perlu diketahui bahwa ya, yang menunjukkan kebatilan kaum Khawarij ketika itu bahwa tidak seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke barisan Khawarij, tidak seorang pun ya tidak seorang pun ini sudah menunjukkan batilnya mereka salahnya mereka anak-anak muda anak-anak muda ini yang keluar yang semangat agama tapi tanpa disertai dengan ilmu yang cukup oleh karena itu ketika mereka menyimpang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib, izinkan saya, saya ingin mendatangi mereka, menasihati mereka. Orang-orang Khawarij. Maka datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu taala disebutkan dalam kisah yang panjang. Ibnu Abbas belum sampai ke tempat mereka, itu sudah terdengar suara seperti suara lebah. Lebah Hah? Suaranya gimana? Oh, ya kan? Ada apa? Dengungan dari kejauhan. Kenapa begitu? Sibuknya mereka baca Quran. Mereka ini dikenal sebagai ahli ibadah. Oleh karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kaumun ya, وهم يقرؤون القرآن ليس كقراءتكم يصلون ليس كصلاتكم mereka baca Quran tidak seperti kalian baca Quran mereka sholat tidak seperti kalian sholat sholat mereka itu luar biasa bagusnya baca Quran mereka masya Allah sungguh-sungguh dalam baca Quran Walasinnahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramyah tapi mereka keluar meninggalkan agama ini seperti anak panah yang cepat meninggalkan busurun. Ini mereka. Ibnu Abbas datang kepada mereka. Ibnu Abbas melihat wajah-wajah mereka itu pucat. Menunjukkan bahwa semalam mereka tidak tidur. Semangat dalam saya mulai Nah, orang-orang sekarang itu banyak yang bangga kalau melihat wajahnya Usama bin Laden. Oh ini wajah sosok seorang pejuang, jenggotnya masya Allah, Hah? ya wajahnya kelihatan uh, apa kekar dia seorang yang berani ya. tuh digambarkan seperti itu sehingga penggambarannya di kalangan anak muda itu Usama bin Laden ada seorang macam Ya. Sampai di antara mereka itu ada yang buat kaos. Ya, kaos gambarnya Usama bin Laden. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau di Indonesia itu banyak seperti ini. Sampai ada yang sholat. Kalau sholat pakai baju, baju kaos ini. Di belakangnya gambar Usama bin Laden kita sholat di bagian belakangnya yang dilihat Usama bin Ladinnya. <laughs> Ini semangat tanpa ilmu. Ya. Banyak yang bangga dengan Abu Bakar Ba'asyir. Kenal ya Abu Bakar Ba'asyir? Dianggap sebagai seorang penjuang. Masya Allah sudah tua tapi berjuang. Sudah mau mati tapi masih berjuang. Membela Islam, masih berjihad ya itu dari Malaysia juga iya pernah tinggal lama di sini ah, bersama Abdullah Sungkar dan yang lainnya daerah mana ya. tempatnya di mana Ulu di di Ulu Tiram Ulu Tiram di Jawa. jauh sini jauh jauh baru kan, oh. Innalillahi lain. Ini kaum Allah. Orang-orang seperti dianggap sebagai pejuang tapi kesesatan. Ibnu Abbas ketika datang pada mereka kata beliau, saya datang sebagai utusan dari anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib dan sebagai wakil dari para sahabat Rasulullah SAW yang mereka lebih mengerti tentang wahyu, yang mereka lebih memahami tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan saya tidak melihat ada di antara para sahabat di antara kalian. Saya tidak melihat ada sahabat di antara kalian. Nah, ini sudah menunjukkan sesatnya mereka. Nah, jadi, masyarakat Allah jangan kita mengucilkan diri, mengikat diri bahwa saya lah yang benar, inilah yang batil. Kecuali dengan hujah. Nah, kalau dengan hujah yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul SAW, dengan pemahaman para sahabat, itu pasti benar. Ya. Jangan juga berlebihan, ya, berlebihan dalam sikap seperti ini tidak mau meyakini sesuatu bahwa itu pasti benar. Ini juga salah. Ada kelompok namanya liberalia liberalisme. Mungkin di sini juga tidak sedikit. Hah? Hah? Kalau di Indonesia itu namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Hah? Kalau kita mengatakan jaringan iblis, laknatullah alaih. Nah, ini jil. Apa kata mereka? Kata mereka, kita tidak boleh meyakini bahwa saya saja yang benar, yang lain pasti salah. Hah? Tapi katakanlah saya benar ada kemungkinan salah dan kamu salah ada kemungkinan benar. Sehingga apapun yang kita katakan tidak boleh diyakini bahwa itu pasti benar. Seperti contoh. Ya. Islam itu adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak Islam, maka ancaman neraka. Ya boleh, itu pendapat kamu. Tapi kamu tidak boleh meyakini itu benar ya, pendapat kamu benar, ada kemungkinan salah. Orang Nasoro yang mengatakan bahwa Isa ya, apa di sini Kalau Isa? Kalau di Indonesia mereka bilang Yesus. Yesus Jesus. Ya. Jesus. Mereka mengatakan Yesus itu adalah anak Allah kamu katakan kepada Nasara, ucapan kamu itu salah, ada kemungkinan benar. Gimana pendapat pernyataan ini? Ini jelas batil. Akhirnya orang ragu tentang agamanya. Tidak punya keyakinan. Apa itu yakin? Yakin itu adalah sebuah ilmu yang sesuai dengan kebenaran yang dipastikan. Tidak boleh ada keraguan. Kapan ada keraguan? Kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu dari Rabbmu. Jangan kamu termasuk orang yang ragu. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang tidak boleh seorang itu mengatakan, oh ada kemungkinan salah ini keyakinan saya. Tidak boleh. Islam yang dibawa Rasulullah SAW pasti benar. Siapa yang tidak di atas Islam ini pasti salah. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk, pasti salah, kafir, keluar Islam dari Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan dari Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad bukan utusan Allah, kafir keluar dari Islam. Begitu. Ya, ini keyakinan-keyakinan yang seorang harus mengatakan ini pasti benar, yang lainnya salah. Nah ini ma'asyur masyur rahimahullah. Ya. Kelihatannya sudah mulai lelah. Makannya sudah sayup. Ya. Jadi istirahat dulu. Lanjut jam berapa? Ya, ya, iya. Sudah insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sarapan. Nah, Wallahu a'lam.